Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah umrah, para penjara Masjid Nabawi, dan juga para mukimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal Masih kita bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah seorang ulama yang meninggal dunia pada tahun 728 Hijriah yaitu kurang lebih 700 eh, tahun yang lalu dan ini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah yang beliau sebutkan dengan dalil-dalilnya dan kita sudah sampai pada uh, ucapan beliau wa qawlihi innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kemudian setelahnya beliau mengatakan rahmahullah wa qawlihi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan juga firman Allah Azza wa yang artinya tidak ada yang serupa dengan dia dan dia adalah As-Sami'ul Basir dan dia adalah Allah Azza wa Jalla yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Beliau rahimahullah seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya akan menyebutkan di dalam kitab ini dalil-dalil dari Al-Qur'an demikian pula dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla secara tafsir, secara terperinci. Dan setelah beliau menyebutkan tentang ayat-ayat Allah SWT yang berkaitan dengan masalah ilmu dan bahwasanya Allah memiliki sifat al-ilmu dan ilmu Allah adalah ilmu yang sangat sempurna. Kemudian beliau menyebutkan tentang firman Allah innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki dan dialah Dzul yang memiliki kekuatan Al-Matin yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah adalah Maha mendengar dan bahwasanya Allah Maha melihat dan bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jal dan sebanding dengan Allah di dalam sifatnya. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada serupa yang serupa dengan Allah dan ini adalah menunjukkan kepada kita bahwasanya makhluk tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Baik di dalam zatnya maupun di dalam sifatnya maupun di dalam af'alnya, di dalam pekerjaan-pekerjaannya. Laisa kamitslihi syai' tidak ada yang serupa dengan Allah. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk Maka sungguh dia telah kufur kepada Allah Azza wa Jal Karena Allah mengabarkan Laisa kabitli syait Tidak ada yang serupa dengan Allah Apabila datang seseorang Mengatakan bahwasanya Sifat Allah sama dengan sifat makhluk Atau dat Allah sama dengan Dat makhluk Atau mengatakan pendengaran Allah sama dengan pendengaran Maka dia telah kufur dia keluar dari agama Islam. Dan seorang salaf yaitu Nuaim beliau mengatakan man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya faqad kafara maka sungguh dia telah kufur, telah keluar dari agama Islam. Laisa kamitsli syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Kemudian Allah mengatakan wa huwas samiul basir dan dia Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha mendengar dan dia adalah Maha melihat dan ini menunjukkan bahasanya di antara nama Allah adalah As-Sami'ul Basir As-Sami' artinya adalah Maha mendengar Maha sempurna pendengarannya Allah Subhanahu wa taala mendengar segala sesuatu sekecil apapun desahan seseorang seseorang berbisik dengan orang yang lain dalam keadaan uh, di, di, di malam yang gelap gulita tidak ada yang mendengar kecuali keduanya maka Allah SWT mendengar apa yang mereka ucapkan Allah SWT adalah as yang maha mendengar tidak ada suara yang samar dan luput dari Allah Azza wajalla. di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan yang kisah seorang wanita yang dia dilihar oleh suaminya Zihar artinya adalah seorang suami mengatakan kepada istrinya Engkau seperti punggung ibuku Artinya aku tidak akan mendatangimu, tidak akan menyetubuhimu Ini namanya zihar Ya karena engkau dianggap eh, dia dianggap seperti ibunya sendiri Allah SWT mengatakan Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha Wa tashtaki ilallah Wallahu yasma'u tahawurakuma Allah sami'un basir. Yang datang wanita ini kepada Nabi SAW dan mengadukan ucapan suaminya ini kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan ya Rasulullah, dia telah memakan e, masa masa mudaku. Artinya dia menceritakan suaminya, dia telah menikmati masa mudaku dan seterusnya. Kemudian sekarang dia mengatakan bahwasanya aku seperti punggung ibunya, mengadukan ya apa yang dilakukan oleh suaminya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saat itu Aisyah berada di rumah dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang didatangi oleh seorang wanita yang mengadukan tentang yang mengadukan tentang sebuah perkara. Ya, Allah mengatakan qad sami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang datang kepadamu dalam keadaan dia mengadukan suaminya kepada dirimu. Qad sami Allah qaulan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah dan dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wallahu yasma'u tahawurakuma dan Allah mendengar percakapan kalian berdua yaitu percakapan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wanita tersebut. Innallaha samii'un basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Aisyah radhiyallahu anha ketika membaca ayat ini dan mendengar ayat ini maka dia mengatakan alhamdulillah alladhi wasi'a sam'uhu al-aswata al-aswata Alhamdulillah segala puji segala puji bagi Allah yang pendengaran yang meliputi segala segala suara, semua suara. Ya Allah SWT mendengar ucapan yang wanita tersebut sementara Aisyah radhiallahu anha yang saat itu berada di rumahnya dan melihat ya percakapan antara Rasulullah SAW dan juga wanita tersebut dia sendiri tidak mendengar apa yang diucapkan oleh wanita tersebut. Maka Aisyah mengatakan, Alhamdulillah, alladhi wasi'a sam'uhu al-aswat. Ya, Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang pendengarannya meliputi semua suara. Allah SWT maha tinggi, tetapi Allah SWT mendengar seluruh suara dan tidak ada suara yang samar bagi Allah Azza wa Jalla. Wahyu as-sami' dan dia adalah as-sami' Oleh karena itu seorang muslim yang ketika dia meyakini bahasanya Allah mendengar segala sesuatu, maka dia berusaha untuk menjaga lisannya dan supaya dia tidak keluar dari lisannya kecuali ucapan yang baik kecuali yang yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla dan apabila dia tidak mampu atau tidak bisa mengucapkan ucapan yang baik maka petunjuk Nabi saw adalah seseorang diam Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik. Maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik. Kalau tidak bisa, aw liyasmut atau dia diam. Ya, atau dia diam. Ucapkan ucapan yang baik kalau tidak bisa mengucapkan ucapan yang baik maka dia memilih untuk diamnya supaya selamat Dia tidak mengucapkan ucapan yang membuat murka Allah Azza wa Jalla. Kemudian Al-Basir dan Allah Swt adalah Maha melihat. Maha melihat segala sesuatu. Tidak ada yang menghalangi Allah Azza wa Jalla. Allah Swt di atas sebagaimana sudah kita sebutkan dalilnya sebelumnya yaitu Allah Al-Zahir dan Nabi mengatakan, "Anta zahir falaysa fawqaka syai'." Ya Allah, Engkau adalah al-zahir dan tidak ada sesuatu yang lebih atas daripada dirimu. Dan kita sudah membaca ayat kursi yang kita sebutkan maknanya. Wa al aliyul azim. Dan dia Allah Azza wa Jal adalah yang maha tinggi dan juga maha besar. Maha tinggi di antara makna tinggi di sini adalah tinggi zatnya tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah SWT juga maha melihat. Ketinggian Allah tidak menghalangi Allah SWT untuk melihat segala sesuatu. Dan apa yang terjadi di bumi. Dan apa yang terjadi di langit. Al-Basir artinya adalah maha melihat. Allah SWT memiliki sifat Al-Basar dan sangat sempurna sifat Al-Basar di sini. Berbeda dengan makhluk ya makhluk maka dia memiliki sifat al-basar bisa melihat akan tetapi sifat al-basar ya sifat penglihatan yang kita miliki adalah sifat penglihatan yang lemah ya sifat penglihatan yang yang lemah tidak semua ada yang di apa yang di depan kita bisa kita lihat kita bisa melihat 100 meter 200 meter kita bisa melihat sesuatu yang tidak ada penghalangnya adapun apa yang berada di belakang dinding maka kita tidak bisa melihatnya. Adapun Allah Azza wa Jal maka sifat al-basar yang Allah miliki ya adalah sifat yang sangat-sangat sempurna. Allah SWT Maha melihat yang meskipun Allah SWT di atas arsh Allah SWT Maha tinggi di atas di atas arsh ya kursi demikian pula arsh ya demikian pula langit yang tujuh ya angka seluar yang sangat yang sangat luas ini tidak menghalangi penglihatan Allah Azza wa Jalla. Allah SWT adalah Al-Basir, artinya Maha Maha melihat. Jadi di dalam ayat yang mulia ini Allah SWT menetapkan bagi dirinya dua nama. Yang pertama adalah As-Sami', kemudian yang kedua adalah Al-Basir. Maka kita harus yakini dua nama ini dan ini atau ayat ini disebutkan oleh para ulama ini membantah dua golongan yang mereka menyimpang di dalam masalah nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, firman Allah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini membantah sebuah golongan yang dinamakan dengan al-musyabbihah atau al-mumatsilah yang artinya mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Mengatakan bahasanya pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk atau mengatakan istiwa Allah sama dengan istiwa makhluk. Allah mengatakan laisa kamitsli syai'. Ini adalah bantahan bagi golongan al-musyabbihah yang mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Adapun firman Allah wa huwas samiul basir ini bantahan bagi orang-orang mu'attilah. Siapa mereka? Al-mu'attilah adalah orang-orang yang menafikan ya sifat dan juga nama dari Allah Azza wa Jalla. Ada di antara mereka yang menafikan nama dan sifat sekaligus seperti Jahmiyah. Maka ini termasuk Mu'tazilah. Ada di antara mereka yang menetapkan nama tetapi mengingkari sifat, yaitu orang-orang Mu'tazilah. Maka ayat ini wa huwas samiul basir ini eh, membantah orang-orang yang mengingkari nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini adalah Eh, bantahan kepada dua golongan yang mereka menyimpang di dalam masalah nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu beliau menyebutkan firman Allah, "Innallaha ni'ma ya'idukum bih, innallaha kana samian basira." Sesungguhnya Allah ni'ma ya'idukum bih. Sungguh indah, sungguh bagus nasihatnya kepada kalian yaitu ketika Allah mengatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana samian basira. Sebelumnya Allah mengatakan Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak. Dan ini adalah perintah bagi kita semua untuk menjalankan amanat. Dan amanat ini banyak. Yang jabatan ini adalah amanat. Harta yang Allah berikan kepada kita adalah amanat. Demikian pula anak ini adalah amanat bagi kita yang harus kita tunaikan haknya. Dan setiap kita akan ditanya tentang amanat-amanat tersebut. Inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kita diperintahkan untuk menunaikan amanat. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Dan apabila kalian menghukumi di antara manusia, maka adalah kalian menghukumi dengan cara yang yang adil. Dan ini adalah perintah bagi seorang muslim, orang yang beriman untuk adil di dalam menghukumi manusia. Siapapun dia, baik itu adalah keluarga kita sendiri maupun orang lain. Maka kita diperintahkan untuk adil di dalam hukumnya. Allah SWT mengatakan, Ya ayuhalladzina amanu kunu qawwamina min qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin wahai orang-orang yang beriman hendaklah kalian yang menegakkan dengan dengan keadilan syuhada'a lillah hendaklah kalian menjadi saksi karena Allah walau ala anfusikum meskipun atas diri diri kalian sendiri meskipun kerugiannya adalah pada diri kita sendiri. Tapi kalau memang kita salah, maka kita harus mengatakan yang yang benar. Yang salah kita katakan salah, yang benar kita katakan benar. Awil walidain meskipun itu adalah kedua orang tua kita sendiri. Lalu misalnya ada pertengkaran antara orang tua kita dengan orang lain. Sementara kita tahu bahwasanya orang lain tersebut dia yang benar. Sementara orang tua kita beliau berdua yang salah, maka dalam keadaan demikian kita harus tetap berbuat adil. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah meskipun itu kepada diri kita sendiri ataupun kepada kedua orang tua kita. Demikian pula wal aqrabin dan orang-orang yang merupakan kerabat dekat bagi bagi diri kita. Kemudian Allah mengatakan innallaha ni'imma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah sangat indah, sangat bagus nasihatnya kepada kalian. Kemudian Allah mengatakan innallaha kana sami'an basira sesungguhnya Allah dialah yang Maha mendengar dan dialah yang Maha melihat. Ya di dalam ayat ini kembali ya disebutkan tentang dua nama yaitu As-Sami' dan juga Al-Basir dan ini menunjukkan bahwasanya di antara nama-nama Allah adalah kedua nama tersebut. Nah, kemudian setelahnya beliau mengatakan wa qawlihi ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله dan juga firman Allah Azza wa Jalla yaitu menunjukkan bahwasanya Allah SWT memiliki nama dan juga memiliki sifat adalah firman Allah walaula id dakhalta jannataka qulta ma Allah la quwwata illa billah kalau bukan atau seandainya engkau wahai fulan memasuki jannatak yaitu memasuki kebunmu engkau mengatakan Masya Allah la quwata illa billah Allah sebutkan ya ayat ini di dalam surat apa? di dalam surat Al-Kahfi ketika ada dua orang yang mereka uh, adalah uh, teman kemudian teman yang satunya ini diberikan oleh Allah rezeki memiliki kebun ia memiliki kekayaan memiliki kebun ya tetapi dia maghrur ia tertipu dengan ia kebun tersebut artinya tertipu dengan kekayaannya merasa dirinya lah yang yang melakukan ini semua dan dengan usahanya dia bisa mendapatkan itu semua kemudian dia masuk ke kebunnya dalam keadaan dia tidak mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah kemudian Allah SWT menurunkan ya adab yang menurunkan, menghancurkan, membinasakan kebun tersebut maka temannya mengatakan kepada dirinya, "Walaula id dakhalta jannataka qulta masyaallah." Ya fulan, seandainya engkau masuk ke kebunmu dan engkau mengucapkan apa? Masya la quwata illa billah. Seharusnya engkau masuk ke kebunmu yang engkau senangi, yang engkau cintai, yang telah Allah berikan kepada dirimu dan engkau mengatakan Masya Yang artinya adalah dengan kehendak Allah. Artinya orang yang mengatakan masya Allah dengan kehendak Allah berarti dia mengakui dan mengikrarkan bahwasanya kenikmatan ini terjadi dengan apa? Dengan kehendak Allah azza Kalau Allah menghendaki maka Allah akan menetapkan kenikmatan tersebut. Dan kalau Allah menghendaki maka Allah akan membinasakan kenikmatan tersebut. Sehingga dia mengatakan masya Allah. Ini semua adalah dengan kehendak Allah, bukan dengan dengan kemampuannya yang luar biasa di dalam bekerja dan seterusnya atau kepandian dia di dalam berbisnis atau pengalaman dia yang sudah lama di dalam dunia jual beli dan seterusnya bukan tetapi ini semua adalah masya Allah dengan kehendak Allah azza wajalla kalau Allah mengendaki Allah tetapkan kenikmatan tersebut dan kalau Allah mengendaki maka Allah akan mengambil dan membinasakan kenikmatan tersebut. La quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Azza wajalla Artinya dia berlepas diri dari bertawakal terhadap kekuatannya sendiri. Tapi dia mengakui dan menyadari bahwasanya ini semua adalah dengan kekuatan yang ditolong oleh Allah Azza wajalla Dengan pertolongan Allah Azza wajalla sehingga dia mengatakan masyaallah la quwata illa billah. Dan sebagian salah sebagian pendahulu kita mengatakan man a'jabahu syai'un falyakul ma Allah la quwata illa billah man a'jabahu syai' falyakul ma Allah la quwata illa billah barang siapa yang takjub dengan sesuatu ya kita melihat sesuatu kemudian kita terheran-heran ya datang ke Madinah misalnya melihat Masjid Nabawi yang begitu luas ya atau melihat sesuatu di sini yang yang mengherankan yang belum pernah dia lihat sebelumnya ya falyakul maka adalah dia mengatakan masyaallahu la quwata illa billah ini adalah dengan kehendak Allah dan tidak ada kekuatan kecuali dengan dengan Allah azza wajalla ini menunjukkan tentang disyariatkan yang mengucapkan ucapan ini apabila seorang melihat sesuatu yang menakjubkan dirinya nah baik dan di dalam ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala menetapkan al-masyiah untuk Allah Azza wa Ya, menetapkan bahwasanya Allah memiliki al-masyiah. Allah SWT memiliki kehendak. Tetapi Allah berbeda dengan masyiah makhluk. Harus kita yakini. Kita tetapkan yang berdasarkan ayat ini bahwasanya Allah memiliki sifat apa? Al-masyiah. Artinya adalah kehendak. Tetapi bersamaan dengan itu harus kita yakini bahwasanya Allah berbeda dengan masyiat makhluk. Karena Allah telah mengatakan tadi, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Jadi kita tetapkan Allah memiliki masyiat, memiliki kehendak dan makhluk memiliki kehendak, tetapi masyiatullah eh, tidak sama dengan masyiat makhluk. Ya. Masyiat makhluk ini adalah masyiat yang lemah. Karena masyiat kita ini di bawah masyiat Allah Azza wa Jalla apa yang kita inginkan kalau Allah tidak menginginkan maka tidak akan terjadi apa yang Allah inginkan kalau kita tidak menginginkan maka pasti akan terjadi oleh karena itu al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun ya Allah apa yang engkau inginkan pasti terjadi meskipun aku tidak menginginkan Allah menginginkan musibah misalnya kepada seseorang padahal dia tidak menginginkan. Kalau Allah menginginkan sesuatu pasti akan terjadi meskipun kita tidak menginginkan. Wa ma syi'tu illam tasha' yakun. Dan apa yang aku kehendaki, apa yang aku inginkan, kalau engkau tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Kita ingin umrah, rindu dengan Madinah. Tetapi kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak mungkin akan terjadi. Ini menunjukkan bahasanya masyiah kita itu adalah masyiah yang lemah di bawah masyiah Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi kita memiliki masyiah Allah SWT juga memiliki masyiah, tetapi masyiah Allah adalah masyiah yang sempurna.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 Yaitu berbicara atau Allah SWT berfirman berbicara tentang para pengikut Nabi atau sebagian pengikut Nabi setelah setelah kematian Nabi. Dan seandainya Allah mengendaki, niscaya tidak akan berperang, tidak akan bermusuhan, tidak akan berperang orang-orang yang datang setelah mereka. Mimba di ma ja'atuhul bayyinat setelah datang al-bayyinat keterangan yang nyata kepada kepada mereka. Yang seandainya Allah menghendaki niscaya tidak akan berperang mereka. Ya, tidak akan berperang. Dan ini menunjukkan bahwasanya peperangan yang terjadi di antara mereka ya ini adalah dengan masyiatullah. Dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Perdamaian antara dua kelompok demikian pula peperangan antara dua kelompok ini semua adalah terjadi dengan masyiatullah tidak mungkin keluar dari masyiatullah azza wajalla walau Allahu maqtadala alladziina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu akan tetapi mereka berselisih pendapat maka ada di antara mereka yang beriman dan ada di antara mereka yang kafir dan seandainya Allah menghendaki maqtatalu misalnya mereka tidak akan berperang akan tetapi Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Ayat ini menunjukkan kepada kita tentang masyiatullah dan bahasanya masyiatullah adalah nafilah. Masyiatullah itu pasti akan terjadi. Yang dimaksud adalah iradah kauniyah. Iradah kauniyah atau nama lainnya adalah al-masyiah ini pasti terjadi. Innama amruhu ila arada syai'an ay lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah apabila ingin atau menghendaki sesuatu adalah mengatakan kun. Allah mengatakan kun yang artinya adalah jadilah. Fayakun maka jadilah sesuatu yang Allah inginkan tersebut. Ya. Dan di dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya peperangan yang terjadi di antara mereka adalah dengan masyiatullah. Dan kalau orang terjadi peperangan. Ya, dan ini menunjukkan sekali lagi tentang masyiatullah azza wa Kemudian setelahnya beliau menyebutkan firman Allah, Inna Allah yahkumu ma yurid. Inna Allah yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menghukumi sesuai dengan kehendaknya. Allah SWT menghukumi sesuai dengan kehendaknya. Dan ini menunjukkan bahasanya Allah memiliki kehendak. Itu Allah mengatakan ma yurid. Inna Allah yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menghukumi sesuai dengan kehendaknya. Allah SWT menghukum ya dengan, dengan syariatnya yang eh, menghukumi sesuatu ini adalah halal, ini adalah haram, ini adalah boleh, ini tidak boleh, maka Allah menghukumi sesuai dengan kehendaknya. Demikian pula di dalam hukum qadari, yang di dalam masalah takdir. Maka Allah SWT menghukum sesuai dengan dengan kehendaknya dan Allah SWT ya dia adalah Al-Hakim sebagaimana yang sudah pernah kita sebutkan dalilnya. Yang artinya adalah Allah Maha bijaksana. Allah melakukan dan menghukum sesuai dengan kehendaknya dan Allah adalah Maha bijaksana di dalam apa yang Allah lakukan. Ya baik di dalam masalah syariatnya maupun dalam masalah takdirnya. Nah, kemudian beliau menyebutkan firman Allah Azza wa Jalla, "Faman yuridillah أن yashrah sadrahu صدره للإسلام ومن يرد أن يضله yaj'al sadrahu ضيقا harajan ka'annama yas'adu fis sama. Allah mengatakan yang artinya maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan hidayah. Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan hidayah, yashrah eh, eh, qalbahu atau yashrah sadrahu lil Islam. Maka Allah SWT akan meluaskan sadarnya, akan meluaskan dadanya lil Islam untuk menerima Islam ini. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, Allah kehendaki dia untuk mendapatkan taufik, Allah kehendaki dia untuk mendapatkan hidayah taufik, petunjuk, maka Allah jadikan hatinya ini luas untuk menerima kebenaran datang kebenaran yang eh, dia mendengar ayat dengan mudah dia amalkan mendengar hadis Nabi saw dengan mudah dia kerjakan mendengar kebenaran dengan mudah hatinya menerima kebenaran tersebut orang yang Allah kehendaki kebaikan maka Allah akan yasrah sadrahu lil Islam Allah akan luaskan dadanya ini untuk menerima al-Islam menerima kebenaran ya Kemudian Allah mengatakan wa may yurid ayyudillahu dan barang siapa yang Allah inginkan kesesatan bagi dirinya. Barang siapa yang Allah ingin sesatkan dia, yaj'al sadrahu maka Allah jadikan dadanya ini dhayyiqan. Dijadikan hati, eh, hatinya ini atau dadanya ini dhayyiqan yaitu sempit. Sempit, ya sempit sekali sehingga ketika datang kebenaran Tidak ada tempat bagi kebenaran tersebut di dalam hatinya Harajan dan sangat sempit Ka'annama yassa'adu fis sama Seperti dia akan naik ke atas Ya sempitnya dadanya dia Dan susahnya dia menerima kebenaran Yang dipermisalkan Diperumpamakan oleh Allah Azza wa Jal Seperti seseorang yang berusaha untuk naik ke langit Ya bagaimana susahnya dia, dia berusaha untuk berulang kali terbang naik ke atas tapi dia tidak akan mampu untuk melakukannya. Demikian susahnya ya orang mendapatkan hidayah apabila Allah Swt menghendaki untuk ya menyesatkan seseorang maka Allah Swt akan menjadikan dadanya ini sempit ya sehingga tidak ada tempat ya tidak ada kesempatan bagi kebaikan bagi kebenaran untuk ada di dalam di dalam hatinya. Dan ini bapak-bapak sekalian menunjukkan kepada kita ya beberapa perkara di antaranya bahwasanya hidayah ini di tangan Allah Azza wa Jalla. Ya hidayah ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah dan Allah Subhanahu wa taala yang menyesatkan. Kalau Allah menghendaki memberikan hidayah kepada seseorang, maka dia akan mendapatkan hidayah meskipun seluruh manusia menghalangi. Dihalang-halangi oleh teman-temannya, dihalang-halangi oleh orang tuanya, dihalang-halangi oleh gurunya. Dihalang-halangi dari hidayah. Tetapi kalau Allah menghendaki untuk memberikan hidayah kepada orang tersebut, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi. Dahulu di zaman Nabi SAW, bagaimana kurangnya orang-orang Quraisy menghalangi manusia untuk mengikuti Nabi SAW. Semua usaha dilakukan mulai dari fitnah, mulai dari fitnah ucapan, mulai dari fitnah fisik. Dikatakan bahwasanya dia ini adalah orang yang gila, dia adalah tukang sihir, dia adalah tukang syair dan seterusnya. Dan dihalangi secara fisik. Bagaimana supaya manusia tidak mendapatkan hidayah dan tidak mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi hidayah di tangan Allah azza wajalla. Di sana ada saja jalan sehingga mereka mendapatkan hidayah. Ya. Jadi yang pertama di antara faedah yang bisa kita ambil bahwasanya hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Adapun makhluk ya seorang nabi, seorang rasul, dia ya, seorang dai, seorang ustaz, seorang guru, maka mereka hanya bisa menyampaikan. Mereka hanya bisa al-bayan, hanya bisa menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang yang benar. Adapun dia menerima atau tidak, maka ini bukan di tangan seorang dai. Kewajiban seorang Rasul, seorang Nabi adalah al balaghul Mubin Menyampaikan dengan sejelas-jelasnya Ya, tidak bisa mereka memberikan hidayah Meskipun itu adalah orang yang dia sangat cintai Nabi SAW sangat mencintai pamannya yaitu Abu Talib Dan sangat mencintai ya paman tersebut Bahkan paman tersebut yang dahulunya membela beliau Ya dari serangan orang-orang Quraisy dari serangan kaumnya Rasulullah Wasallam sangat mencintai pamannya, tetapi sampai akhir hayatnya, ya pamannya tersebut yaitu Abu Talib tidak mendapatkan hidayah dan mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Allah SWT mengatakan menurunkan sebuah ayat ya tentang pamannya yaitu Abu Talib ini Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha' Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Engkau sangat mencintai pamanmu, yaitu Abu Talib. Bagaimana tidak? Sejak kecil, setelah meninggalnya Abdul Muttalib, yaitu kakek Rasulullah SAW, maka yang mendidik, yang membesarkan adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Talib. Yang merupakan saudara kandung dari Bapak Rasulullah SAW, yaitu Abdullah. Dari kecil, Bahkan Abu Talib mencintai Rasulullah SAW, mencintai Muhammad lebih besar daripada cintanya kepada anak-anaknya sendiri. Dan berkorban dengan jiwanya yang untuk membela keponakannya. Demikian pula Nabi SAW sangat mencintai pamannya. Dan senang apabila pamannya masuk ke dalam agama Islam. Berusaha beliau untuk mendakwai pamannya. Agar selain membela beliau, ya diharapkan pamannya juga masuk ke dalam agama Islam dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ya hidayah di tangan Allah azza wajalla sampai detik-detik ya kematian Abu Talib yang beliau sallallahu alaihi wasallam masih berusaha Ia mengatakan kepada pamannya, "Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah." Sebuah kalimat yang aku akan berhujah di hadapan Allah untuk membelamu. Terus beliau ulang dan di sana ada orang musyrikin yang juga mentalkin dan mengatakan, "Wahai Abu Talib, apakah engkau membenci agamanya bapak bapakmu yaitu Abdul Mutalib? Ya, Rasulullah SAW mentalkin dengan kalimat la ilaha illallah. Adapun orang-orang musyrikin, maka mereka mentalkin dengan ta'assub dan dengan dengan fanatik nenek moyang. Sampai akhirnya Abu Talib meninggal dalam keadaan dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Padahal Rasulullah SAW sangat mencintai Abu Talib dan ingin apabila pamannya ini mendapatkan hidayah. Tapi Allah mengatakan, "Innaka la tahdi man ahbabta, Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Hidayah taufik itu bukan di tanganmu, tetapi di tangan Allah. Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Ya, dan ini menunjukkan yang sekali lagi bahasanya hidayah Taufik ini bukan di tangan kita, kewajiban kita hanya menyampaikan, menjelaskan. Adapun seseorang mendapatkan hidayah taufik atau tidak, maka ini kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga diantara faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, ya seorang muslim ketika dia sudah mendapatkan hidayah dan dibuka hatinya untuk menerima agama Islam, dan dia tahu bahasanya Allah Oh, dialah yang menghendaki kita untuk mendapatkan hidayah ini maka adalah dia memperbanyak untuk memuji kepada Allah atas hidayah ini. Ya adalah dia memperbanyak memuji Allah dan bersyukur kepada Allah SWT yang telah menghendaki kita untuk mendapatkan apa? Hidayah. Ya kalau Allah menghendaki misalnya kita dijadikan orang yang sesat. Dijadikan hati kita berat untuk menerima agama agama Islam, tetapi dimudahkan diluaskan hati kita, diluaskan dada kita untuk bisa menerima agama ini. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Ya, makanya seorang ya penceramah ketika dia mengingatkan kita, ya alhamdulillah yang telah memberikan nikmat hidayah kepada kita. Ini memang kenikmatan yang yang luar biasa. Banyak di antara manusia yang berat hatinya, yang sempit hatinya untuk masuk ke dalam agama agama Islam. Ya, dan kita tahu bahwasanya Allah tidak menerima kecuali agama ini ya inna inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Dan Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala min. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya. Inilah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan Allah tidak menerima agama yang lain. Inilah jalan untuk masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Alhamdulillah yang telah memberikan kita hidayah kepada kepada agamanya. Diluaskan hati kita, diluaskan dada kita untuk menerima agama ini. Oleh karena itu adalah kita banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula seseorang ketika melihat orang lain yang belum mendapatkan hidayah dan dia mengetahui bahwasanya ini adalah dengan kehendak Allah Azza wa Jalla dan kesesatan dia adalah dengan kehendak Allah maka timbul di dalam hatinya ya selain bersyukur bahwasanya dia mendapatkan hidayah dan dipilih oleh Allah Azza wa Jalla maka timbul di dalam hatinya rasa kasihan ya rasa kasihan dia kepada orang tersebut yang belum mendapatkan hidayah dan ini yang menggerakkan kita untuk berdakwah yang menggerakkan kita untuk berdakwah dan mendakwai manusia mengajak mereka kepada kebenaran sesuai dengan sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kepada kita. Nah, jadi di dalam ayat-ayat yang beliau sebutkan di dalam e, apa yang tadi kita sebutkan, ini adalah dalil bahwasanya Allah swt memiliki al-masyiah. Bahwasanya Allah swt memiliki kehendak. Dia memiliki keinginan, memiliki kehendak. Dan masyiatullah ini eh, mencakup segalanya termasuk di dalam masalah hidayah adalah dengan masyiatullah ya termasuk di dalam masalah kesesatan dengan masyiatullah adanya para nabi ini dengan kehendak Allah adanya syaitan ini juga dengan kehendak Allah adanya ketaatan dengan kehendak Allah adanya kemaksiatan ini juga dengan kehendak Allah azza wajalla ya masyiatullah ini mencakup semuanya dan para ulama menjelaskan bahwasanya al-iradah al-iradah ini ada dua macam al-irada ini ada dua macam. Keinginan atau kehendak Allah ini ada ada dua macam. Dan harus kita bedakan antara keduanya. Yang pertama adalah irada kauniyah. Irada kauniyah. Apa yang dimaksud dengan uh, irada kauniyah? Ini adalah kehendak Allah SWT yang umum, yang berkaitan dengan takdirnya, yang berkaitan dengan kaunnya, dengan takdirnya. Dan kehendak seperti ini Yang kehendak Allah Yang kauniyah Ini tidak harus dicintai oleh Allah Azza wa Jal Tidak harus dicintai oleh Allah Azza wa Jal Allah SWT misalnya Ya dengan iradah kauniyahnya Allah menghendaki Adanya kemaksiatan Adanya kemaksiatan Ini adalah dengan kehendak Allah Yaitu dengan kehendak Allah yang kauniyah dan ini tidak tidak melazimkan bahwasanya Allah mencintai kemaksiatan tersebut. Ya, tidak melazimkan bahwasanya Allah mencintai kemaksiatan tersebut. Karena ini adalah iradah kauniyah. Iradah kauniyah ini berkaitan dengan takdir Allah dan para ulama menjelaskan iradah kauniyah ini tidak diharuskan dia dicintai dan diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sana yang kedua ada iradah syar'iyyah ada irada syar'iyah. Irada syar'iyah ini adalah kehendak Allah, irada Allah yang berkaitan dengan syariat. Berkaitan dengan apa yang dicintai oleh Allah Swt. Misalnya, Allah Swt menghendaki, Allah menginginkan keimanan dari manusia. Allah menghendaki keimanan manusia ketika datang kepada mereka rasul ketika turun kepada mereka kita maka Allah menghendaki menginginkan supaya mereka apa beriman ini adalah kehendak Allah ini adalah irada Allah tetapi irada apa syariyah, yaitu Allah yang dengan di dalam syariatnya Allah menginginkan keimanan manusia ya dan para ulama menjelaskan irada syariyah ini tidak harus terjadi berbeda dengan irada kauniyah kalau iradah kauniyah ini pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah, perintah Allah apabila menghendaki sesuatu maka tinggal mengatakan kun maka terjadilah. Ini adalah iradah kauniyah. Ya tidak harus dicintai oleh Allah. Kalau Allah menghendaki sesuatu pasti akan terjadi. Maksudnya dalam di sini adalah iradah kauniyah atau nama lainnya adalah al-masyiah. Adapun iradah syar'iyah maka tidak harus terjadi. Allah SWT menginginkan keimanan manusia. Tetapi tidak semua manusia beriman. Allah senang dan rida apabila manusia semuanya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi tidak semua orang bertobat. Allah senang dan rida dan ingin apabila manusia taat kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi tidak semua manusia taat kepada Allah. Ini dinamakan dengan irada syar'iyah dan irada syar'iyah tidak harus terjadi. Jadi harus kita bedakan antara dua perkara ini, dua irada ini yaitu irada kauniyah dan irada syar'iyah. Karena sebagian tersesat karena dia tidak membedakan di antara dua irada ini. Jadi dia menganggap misalnya al jabriyah kelompok al jabriyah menganggap bahwasanya semua yang terjadi ini pasti dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya sehingga ketika melihat maksiat atau dia melakukan kemaksiatan, dia berzina, dia melakukan kesyirikan, menganggap bahwasanya ini semua terjadi karena dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia merasa tidak perlu mengikuti syariat. Tidak perlu mengikuti Al-Qur'an, tidak perlu mengikuti hadis. Ya, membolehkan segala sesuatu karena apa yang terjadi berarti itu dicintai oleh oleh Allah tidak membedakan antara iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah. Karena itu hendaklah kita uh, uh, berikan catatan di sini kita harus bedakan antara dua iradah ini yaitu antara iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah. Dan terkadang ada pada diri seseorang terkumpul antara dua iradah Allah Azza wa Terkumpul di dalam dirinya dua iradah Allah Azza wa Jalla. Yaitu apa? imannya orang yang beriman misalnya. Berimannya orang yang beriman. Ya seseorang dia beriman. Maka terkumpul di dalam dirinya dua iradah. Iradah yang pertama, iradah kauniyah, yaitu Allah mentakdirkan dia menjadi orang yang beriman. Ini adalah iradah kauniyah. Kemudian yang kedua, ada iradah syariah di sini. Karena memang Allah mencintai keimanan seseorang. Ya sehingga seseorang apabila dia beriman beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dan dia melaksanakan seluruh rukun iman, maka dia telah terkumpul di dalam dirinya dua irada. Ya dua irada Allah Azza wa Yang pertama Allah menginginkan dirinya Ya secara kauniyah Yang menjadi orang yang beriman Demikian pula Allah yang menginginkan dirinya Sebagai orang yang beriman Secara syar'iyah, secara syariah Ya, Ini adalah uh, penjelasan tentang masalah dua iradah yang disebutkan oleh para ulama dan uh, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini uh, yang kita sampaikan yang kita bacakan tadi adalah eh, ayat-ayat uh, yang berkaitan dengan sifat Allah yaitu al-iradah demikian pula sifat Allah al-masyiah dan uh, kita berharap semoga apa yang kita sampaikan ini bisa dipahami dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Ia mengambil uang dari istri si mati Untuk dibuat kenduri tahlil Sedang istrinya harus Mengasuh anaknya yang masih kecil Dari mana dalil tahlil Nah Sebelumnya tentang masalah e, Mengambil uang Tanpa hak dari ahli waris Ini tidak diperbolehkan ya, eh, yang namanya ahli waris ya dia memiliki bagian tertentu dari orang yang dia warisi atau dari si mayit dan kita harus berikan haknya tersebut kepada diri kita berikan padinya sebagaimana yang Allah ya atur ya, sebagaimana yang Allah bagi di dalam Al-Qur'an tidak boleh seseorang mengambil bagian yang lain ya seorang saudara tidak boleh mengambil bagian saudarinya Seorang ibu tidak boleh mengambil bagian dari anaknya Demikian pula seorang anak Tidak mengambil dari bagian ibunya atau bapaknya dan seterusnya Semua telah diberikan bagian oleh Allah Azza wa Jalla Sehingga apabila mengambil tanpa hak Maka ini termasuk Ia memakan eh, harta manusia tanpa hak Ya, memakan harta manusia dengan dengan batil Dan ini merupakan kezaliman dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Adzunnu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Baik kezaliman di dalam masalah harta, baik di dalam masalah fisik maupun dalam masalah kehormatan. Nah, kemudian masalah tahlil, apakah ini ada dalilnya? Yang dimaksud adalah mengadakan acara yang pada hari tertentu setelah kematian seseorang yang pada hari ketiga atau hari ketujuh hari yang ke-40 dan seterusnya acara-acara yang demikian yaitu dengan mengumpulkan manusia kemudian memberi makan ya, kepada mereka kemudian mengadakan acara doa bersama atau membaca Quran bersama dan seterusnya maka ini tidak ada lainnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal banyak orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal Khadijah ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Meninggal Hamzah, paman beliau ketika beliau masih hidup. Meninggal Zainab bintu Jahash, istri beliau ketika beliau masih hidup. Meninggal tiga putri beliau yaitu Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulthum ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Demikian pula meninggal tiga putra beliau. Al-Qasim, Abdullah, demikian pula Ibrahim, ya mereka bertiga meninggal ketika Rasulullah SAW masih masih hidup dan beliau sangat mencintai mereka. Tetapi kita tidak menemukan dalil yang bahwasanya beliau SAW yang melakukan acara tertentu pada hari tertentu, pada hari ketiga atau hari ketujuh atau hari yang setelahnya. Ini tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan seandainya itu baik tentunya sudah beliau lakukan dan sudah beliau ajak dan dorong para sahabat radhiyallahu anhum untuk melakukan yang demikian. Dan beliau pernah mengatakan, "Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Ya, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana petunjuk Nabi? Ketika seorang ada eh, seseorang meninggal dunia, apa yang dilakukan oleh keluarganya? Yang beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah tentunya mengurus jenazahnya ya memandikan sesuai dengan syariat, kemudian mengkafani sesuai dengan syariat, menyolatkan sesuai dengan syariat. Kemudian setelah itu disegerakan untuk dikuburkan. Dan dikuburkan dengan cara yang sesuai dengan syariat. Dikuburkan, kemudian di eh, apa di, di, di, ditaruh di atas kuburannya, yang ditinggikan tanah setinggi satu jengkal, kemudian ditaruh batu di arah kepalanya, kemudian setelah itu mendoakan dengan maghfirah dan mendoakan supaya dia dikuatkan di dalam di dalam e, pertanyaan yaitu ketika dia ditanya oleh dua orang malaikat yang datang ketika setelah dia dikuburkan. Ya, kemudian setelah itu apabila ada tetangganya atau temannya yang ingin bertakziah maka silakan. Dan bertakziah tidak harus di rumahnya. Apabila seseorang bertemu dengan dia di kuburan misalnya kemudian dia bertakziah dan mengucapkan bela sungkawa, kemudian e, menghibur dia, mendoakan kepada si mayit, maka ini sudah dinamakan dengan takziah. Dan boleh seseorang datang ke rumahnya untuk bertakziah, ya dengan maksud untuk mendoakan, ya demikian pula untuk menghiburnya, dan dengan membawa makanan misalnya, membawa makanan dan kita berikan kepada keluarga si mayit, maka ini ya semua pernah dilakukan oleh Nabi saw ketika meninggal Ja'far bin Abu eh, bin Abi Talib yang maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat isna'u li ali Ja'far ta'aman hendaklah kalian membuat makanan bagi keluarga Ja'far artinya yang membuat makanan bukan keluarga mayit tapi yang membuat makanan adalah tetangganya demikian pula orang-orang yang ada di sekitarnya kecuali apabila e, dalam satu keadaan ya maka seseorang boleh yang mengundang tetangganya ya untuk datang ke rumah misalnya karena banyaknya makanan yang dibawa oleh para pentakziah banyak makanan kemudian takut uh, uh, apa mubazir misalnya kemudian dia mengundang tetangganya untuk ikut makan tidak masalah demikian pula apabila uh, seseorang menjamu orang yang bertakziah datang tamu misalnya habis zuhur dia ingin bertakziah atau habis asar ingin bertakziah kemudian kita hidangkan minuman sekedarnya makanan sekedarnya maka ini tidak masalah. Adapun seseorang mengundang ya secara sengaja pada hari tertentu ya kemudian melakukan acara-acara tertentu maka ini tidak ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Minta penjelasan mengenai dalil tentang sholat sunnah ihram apabila mau melakukan umrah maupun haji apakah ada dasarnya dari Al-Quran atau hadis Nah, tidak ada di sana sholat sunnah ihram secara khusus. Artinya tidak ada dalil bahwasanya orang yang mau ihram disunahkan untuk melakukan sholat dua rakaat yang dinamakan dengan sholat sunnah ihram. Tidak ada di sana dalil khusus tentang uh, seperti ini. sallallahu alaihi wasallam ketika ihram adalah melakukan niat setelah sholat melakukan niat setelah sholat karena dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada beliau melakukan niatnya setelah sholat duhur artinya beliau sampai ke miqat yaitu ke Bir Ali atau ke Dhul Hulaifah saat itu dalam yaitu eh, pada saat zuhur, eh, duhur sudah masuk waktu duhur apa yang beliau lakukan beliau sholat duhur terlebih dahulu baru melakukan niat. Dan para ulama menjelaskan ini menunjukkan bahwasanya sunnahnya yang dianjurkan adalah kita melakukan niat setelah apa? Setelah sholat. Sholatnya apa? Sholatnya apa saja. Kalau kita sampai di sana pas asar misalnya, maka kita sholat asar terlebih dahulu baru setelah itu melakukan niat. Kalau di sana pas subuh, maka kita sholat subuh terlebih dahulu baru setelah itu melakukan niat. Jadi sunnahnya melakukan ihram yaitu melakukan niat setelah apa? Setelah sholat. pun menjadikan di sana sholat khusus yang dinamakan dengan sholat sunnah ihram, seseorang sholat dua rakaat yang dinamakan dengan sholat sunnah ihram, maka ini tidak ada dalilnya. Allah Taala alam. Nah. Seorang wanita atau suara wanita di speaker bertadarus atau melantunkan pujian sebelum sholat. Seorang muslimah adalah dia menjaga suaranya karena suara dia adalah aurat. Apabila ditakutkan terjadi fitnah dengan suaranya yang indah, maka yang demikian adalah eh, di, dihindari dan dilarang ya dan hendaklah dia melakukan sesuatu yang disyariatkan. Apabila dia sholat di masjid bersama laki-laki, maka yang pertama dia datang ke masjid ya tanpa memakai wangi-wangian, kemudian juga menjaga auratnya Demikian pula um, uh, sunnahnya adalah mencari soft yang paling akhir dan sebaik-baik soft bagi wanita adalah yang paling akhir. Kemudian ketika sudah dikumandangkan azan maka dia e, mendengarkan azan yang setelah azan kemudian dia sholat qabliyah kalau memang di sana ada qabliyah kemudian menunggu imam sambil berzikir atau berdoa kepada Allah. Karena berdoa antara azan dan iqamah adalah doa yang mustajab. Adapun melantunkan puji-pujian maka ini tidak ada dalilnya. Ya, yang yang disunahkan adalah kita yang menunggu imam datang sambil kita isi dengan dikir ya kita isi dengan doa, ya. E, kalau ingin membaca Al-Qur'an maka membaca Al-Qur'an dengan uh, pribadi, artinya secara sir. Ya, dan tidak harus dia mengeraskan suaranya. Cukup dia uh, membaca Al-Qur'an dengan sir dengan pelan-pelan tanpa diperdengarkan kepada yang lain. Hukum merokok apakah haram atau makruh? hukum merokok adalah diharamkan. Allah SWT mengatakan, "Wala tulqu bi aydikum ila Janganlah kalian membinasakan atau menjerumuskan diri kalian di dalam kebinasaan. Dan orang yang e, e, merokok maka dia telah membinasakan dirinya dengan pelan-pelan. Karena yang namanya rokok jelas merusak kesehatan dan ini e, bukan suatu yang samar bagi kita semua bahwasanya rokok ini merusak kesehatan. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan la darara wa la dirar. Tidak boleh kita memudarati diri sendiri dan tidak boleh kita memudarati orang lain. Dan merokok selain memudarati diri sendiri juga memudarati orang lain. Bahkan sebagian menjelaskan mudarat yang menimpa orang lain ini lebih besar daripada mudarat yang menimpa perokok itu sendiri. Perokok yang pasif lebih termudarati daripada perokok yang yang aktif karena yang aktif ada filternya. Adapun yang ada di sekitar dia menghirup ya asap tersebut tanpa ada tanpa ada filternya. Demikian pula Allah SWT mengatakan wala tubaddir tabdira innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin. Janganlah engkau e, berbuat boros. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat boros maka dia adalah saudara dari setan. Dan orang yang melakukan perbuatan ini yaitu merokok, maka dia telah uh, termasuk orang yang mubazir. Yang membuang harta. Ya, uh, e, mubazir, memboroskan hartanya karena dia melakukan itu semua di, di dalam sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan memberikan mudarat bagi dirinya. Demikian pula di dalam hadis yang lain, ya Rasulullah SAW menyebutkan di antara perkara yang tidak Allah ridhai adalah idha'atul mal, adalah menyanyiakan harta. Seseorang sudah bekerja keras, ya berusaha, ya mendapatkan harta yang halal, kemudian dia sia-siakan harta tersebut, digunakan tidak pada eh, tidak sebagaimana mestinya. Maka ini termasuk idha'atul mal. Ini termasuk menyia-nyiakan harta. Dan juga dalil-dalil yang lain dan pendapat eh, yang lebih kuat di dalam masalah ini bahwasanya rokok ini hukumnya adalah haram. Oleh karena itu seorang muslim apabila dia diberikan ujian oleh Allah yang masih kecanduan dengan uh, penyakit seperti ini, maka adalah dia segera bertobat kepada Allah SWT dan beristi'anah. Yang memohon kepada Allah pertolongan di dalam taubatnya. Karena tidak mungkin kita melakukan ketaatan dan tidak mungkin kita bisa meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Apabila seseorang memiliki azam dan tekad yang kuat Kemudian memohon kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya Ya Allah memohon pertolongan kepada Allah Supaya dimudahkan untuk meninggalkan kemaksiatan Misalnya Allah SWT akan menolongnya misalnya Allah akan memudahkan dia Mungkin sulit bagi sebagian orang Tapi kalau Allah menghendaki kemudahan bagi seseorang meninggalkan kemaksiatan Maka tidak ada yang tidak ada yang sulit bagi Allah Azza wa Jalla nah. Imam sholat di Masjid Nabawi di mana tentunya di paling depan, ya di paling depan, ya di setelah soft yang pertama. Kalau kita masuk di bab salam, yang bab yang eh, pintu yang nomor satu, dan kita menuju ke makam Nabi saw, maka di sebelah kanan kita itu adalah e, dua atau tiga soft yang pertama. Ya, setelah soft yang pertama, maka di situ ada ada tempat imam, ada mihrab bagi imam. Nah. Wallahu ta'ala alam Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh